قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani sani imiddin Allahumma anfa'na bima alamtana Wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Sekarang kita bahas kelanjutan fikih sunnah untuk wanita Tentang adab-adab pakaian Adab-adab berpakaian Judulnya tulis Adab-adab berpakaian Nah ibu-ibu kan punya pakaian bagus-bagus. Nah itu gimana cara pakai bajunya? Yang dipakai itu seperti apa? Yang dilarang itu seperti apa? Dibahas di sini. Cara makainya gimana? Gitu. Jilbab pakai yang mana dulu? Dari sisi kanan dulu atau langsung dicemplung aja pakai? Nah di sini lihat aturan aturannya. Ditulis, ditulis tadi apa? Adab-adab ber pakaian nomor satu Jangan melampaui batas dalam berpakaian. Jangan melampaui batas dalam berpakaian. Jadi yang wajar. Jangan terlalu pamer-pamer perhiasan. Perhiasannya sekadarnya. Yang cukup. Cincinnya punya berapa? Satu-satu sudah cukup. Oh sampai pamer-pamer wah. Jari-jarinya dipenuhi semuanya. Kelingkingnya juga dipakai. Jempolnya juga. Ya kanan pakai, kiri juga pakai. Kayak siapa? Nah, ibu jangan-jangan juga niru-niru itu juga. Ya, diaturannya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ini belum bahas boros. Ini maksudnya tidak boleh berlebihan. Boros ini beda lagi. Boros itu kalau kita mengeluarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Boros untuk maksiat. Itu namanya boros. Kalau ini sudah berlebihan, ada yang boleh namun dia buat lebih. Ya, ada yang boleh dia buat lebih. Contoh misalnya dalam masalah tas misalnya, ya, tas Rata-rata ibu-ibu tasnya berapa? Iya berapa harganya? Masa 30 ribu tas banyak hmm, kuil. Misalnya tas cuma ngisi buku saja beli sampai ada yang 10 juta, ada yang 20 juta kayak artis-artis itu ini sudah berlebihan, nggak boleh. Yang kedua, jika ingin pakai baju baru, jika ingin pakai baju baru, termasuk sini juga jilbab baru, gamis baru, kos kaki baru, sepatu baru, tas baru, apa meneh? Jam baru, ya maka hendaklah membaca doa berikut. Dicatat doanya. Di buku itu halaman berapa? Bu Rus ya, halaman berapa itu? 571 dibuka 571 dilihat jangan-jangan di tasnya nggak isi apa-apa bukunya dicatat doanya kalau dapat pakai baju baru baca doa berikut tulis doanya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Anta kasautanihi Anta Anta Kasau kasautanihi ka sau s a w ta nihi ta ta kasautanihi terus as'aluka khairahu as'aluka khairahu as'aluka khairahu wa khaira ma suni alahu? wa khaira ma manya panjang wa khaira ma suni'a lahu suni'a lahu saya ulang. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Lanjut lagi. Wa a'udzubika Wa a'udzubika min syarrihi min syarrihi sya sya sy sya min syarrihi wa syarri wa syarri suni alahu wa udzubika min syarrihi wa syarri suni alahu. lahu Lihat di buku halaman 571 dibuka ojo jadi bantal. Dibaca di rumah itu. Coba diulang. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni alahu. Artinya, tulis. Ya Allah, segala pujian untukmu. Ya Allah, segala pujian untukmu. Pujian, puji, puji. Puji Lestari, pujian. Ya, segala pujian untukmu. Coba diulang ya Allah. Segala pujian untukmu karena engkau E-nya itu tulisan kapital huruf besar. E engkau, e-nya besar. Kalau e-nya kecil itu nanti manusia, kalau e-nya besar itu ah, ini ke Allah. Karena engkau telah memberi pakaian untukku. Karena engkau telah memberi pakaian untukku. Jadi Allah yang beri. Ya, itu Allah yang beri sandarkan pada Allah. Jadi setiap nikmat itu sandarkan pada Allah. Jangan katakan, wah ini saya karena rajin, wah saya ini karena kerja keras, wah ini kan duitku saya dapat baju. Bukan, Allah yang beri. Jadi setiap dapat nikmat langsung katakan, Alhamdulillah Allah yang beri. Eng, karena engkau telah memberikan pakaian untukku. Terus koma. Aku memohon padamu, munya M-nya besar. M besar ya, Aku mohon padamu, mu'nya besar. Huruf M-nya besar. Aku mohon padamu kebaikannya. Kebaikannya. Kebaikannya dan kebaikan yang diperbuat dengannya. Kebaikannya dan kebaikan yang diperbuat dengannya. Jadi kan ada pakaian yang kalau diberi itu bikin orang tambah baik, jadi tawadhu, jadi bisa menutup aurat. Ini namanya kebaikan dari pakaian. Yang diperbuat dengan pakaian seperti itu. Ya, sebaliknya lagi tulis lanjutannya dan aku memohon perlindungan padamu, munya besar juga. Dan aku memohon perlindungan padamu dari kejelekannya dari kejelekannya dan kejelekan yang diperbuat dengannya dan kejelekan yang diperbuat dengannya. Jadi ada yang diberi pakaian, itu dia tidak menutup aurat, dia cuma simpan saja pakaiannya. Ada yang diberi pakaian tambah sombong. Ada yang diberi pakaian pengen pamer. Ya, ini termasuk kejelekan dari pakaian. Jadi kalau ada yang ada pakaian yang nggak dipakai bisa disumbang di pesantren terbuka. Nanti terakhir saya bahas nanti. Yang ketiga, mulailah memakai pakaian dari sisi kanan. Mulailah pakai pakaian dari sisi kanan. Karena Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, karena Nabi SAW yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fisya'nihi kulli. Nabi SAW suka memulai dengan yang kanan ketika pakai sendal, nyisir rambut, bersuci dan hal yang baik. Berarti pakai pakaian juga pakai yang kanan. Jadi sisi kanan dulu baru sisi kiri. Kemudian yang keempat, jangan memakai pakaian yang ada salib. jangan memakai pakaian yang ada salib. Termasuk juga kalau di bajunya itu ada huruf T yang palang ya, yang tidak bengkok gini namun T saja. Tahu ya, huruf T ada kayak gitu ya, nggak boleh. Jadi kalau T-nya muncul kayak gitu itu salib namanya. Itu tidak boleh ada dalam baju, tidak boleh ada dalam pakaian. Yang kelima, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Contoh, kulit harimau. Apalagi binatang buas? Singa. Apalagi? Ular. Pakai kulat ular nanti jilbabnya. Enggak boleh. Atau tasnya sama juga. Tasnya kulit ular. Enggak boleh. Najis. Kalau binatang yang tidak boleh dimakan, tasnya itu masih tetap tasnya najis. Yang terakhir yang keenam. Jangan berjalan dengan hanya satu sendal. Jadi sendal yang satu hilang, akhirnya dia jalan cuma dengan satu nggak boleh. Adilnya gimana? Ya lepas semuanya. nggak cuma hanya pakai satu. Alasannya hadis, sebuah tulis hadisnya. Dalam hadis disebutkan Dalam hadis disebutkan Janganlah kalian memakai satu sendal saja. Janganlah kalian memakai satu sendal saja. Hendaklah titik tadi ya, hendaklah pakai semuanya atau lepas semuanya. Nah, alasannya di sini, tulis lanjutannya, alasannya berjalan dengan satu sendal berjalan dengan satu sendal terlihat tampil beda. Wah, ki wong ada iki kok sendalnya siji. Paling ditanya orang terus, "Mas, kenapa sendalmu?" Ya, satu nekelong ya itu sudah ditanya seperti itu berarti dia tampil be beda kita selaku muslim tidak boleh memakai pakaian yang tampil beda termasuk sendal nah itu tentang adab berpakaian pertemuan berikutnya tentang adab berhias diri